Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari dalam burung dilangsung ke terjawab salam dan tidak sandal hilang. Amin. Jadi itu bukit. Eh, tak perlu salam dijawab, gak? Iya. Sip. Mana kok? Nyata mawon, jenengan juga pengen foto kolam dan foto rian. Ayo. Tapi mantan mantan waktu tak ya? Eh. Alami kolam di kolam ya? Eh. Ayo, foto di sana. Action neneng, action neneng. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak temui itu pancen tradisi ini. Oh, ini pancen sekokok, ya kan ya? Yeah. ya pipi dikongkok dilogo kalau salah malih jadi jangkat tiga mata ya bu ya jenengan ini biar hitungannya kepanggil kalian kulon ini pagi hari tentu sewajar-wajarnya sewajar-wajar tangi tumrung jadi badan apa-apa sih tasik tasik fresh iya, tasik gres wajah-wajah abu kalau salam sembilan malam jenengan saat jawab sing semangat jadi sangat tegak.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 negara masih amin belas Saudara pun moga kalau jenengan uji syukur dan dengar Allah Subhanahu wa Ta'ala Sebab pagi menikah kulon jenengan sakit dari akan acara kanti kawantenan sehat walafiat. Amin amin ya robbal. Insya Allah sehat sedaya ya bu. Sehat alhamdulillah. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang paling berpengaruh di dunia satu-satunya tokoh yang dituliskan di dalam bukunya Michael Ichar satu-satunya manusia yang paling berpengaruh dalam hal memberikan contoh yang baik akhlakul karimah kepada umat-umatnya yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dituliskan di dalam bukunya Muhammad is the best speaker in the world he is the one only example personality do you understand No. Oh. Yes. yes. <laughs> Do you understand? Yes. Faham tak faham pokoknya yes. Maka Nyun Sewu Kulo ingin membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan sholawat kulo suwun sedoyo hikmah ngoten ya. awal-awal kulo suwun sedoyo hikmah kulo suwun jenengan sedoyo maos sholawat صلوا على النبي محمد صلاه baju tema nopo utawa ngomong nopo wis sembarang ning sak karep jenengan. Nipun boten napa-napa ngeten mawon. Kula badhe membicarakan sesuatu yang saat ini resah terjadi. Yang sewu jenengan kalau tahu ada pondok pesantren sing turun nang ngomong sekaito-kaito kan. you ada pondok pesantren sing nyon sewu banyak terjadi kemencengan atau sedikit nopo nggih mengajarkan sesuatu sing nopo pulang empat mboten basa sing kasar terus pokoknya intinya double kepilih pulau jenengan bahwa pentingnya pemilih tempat belajar kagem anak-anak kula jenengan memilih pondok pesantren yang jelas sanatnya. Bapak Bu, jelas sanatnya. Maksudnya nopo sanatnya itu jelas nyambungi nanggone kanjeng Nabi. Paham apa mboten? Jadi nyatan jenengan nek e, matur pesantren niku kudu jelas sanatnya, sing nyambung kalih kanjeng Nabi sebab nopo nek gak nyambung niki make bahaya akhirnya nopo mulai pecah karena itu nggih makanya kula kadang rada resah rada sedih nek nopo santri niki dililokne Soalnya nopo sebelum niki jenengan nek nanti semerang ada berita pelecehan seksual niku terjadi niku nggih pondok pesantren bayang nih mawon nggih perasaan sebagai santri melampak melampak tenggene mall nyun sewu. Nggih, tenggene pasar, tenggene mall. Mari pundi, Mbak? Niki kula saking pondok niki. Oh, pondok sing niku nggih pelecehan seksual. Piye ora atine kula iku? Masya Allah, padahal nyun sewu. Oh, iya. Tenggene pondok pesantren sing sudah jelas sanatnya niku insya Allah sudah Nek pondok itu wonten sanate Bu. Jadi pondok itu saling bersinergi. Makanya pentingnya ditinggal rumit Pondok ini benar bener nopo salah. Ngoten ya Paham tuh mboten, Bu? Paham. biasa harus jelas. Nopo pemalai contoh malai. Sekarang banyak sekali wonten pondok tafsirul Quran, pondok tempat penghafal Al-Quran niku yang dia itu sudah berani buka pondok pesantren takfir tanpa sanak yang jelas. Saya itu pernah ikut buka bersama dengan para penghafal Al-Quran. Kuatan bu lari alih-alih itu di pas yang segini ngajeng. Maksudnya itu dikalian maju, dikalian malas hafalannya. Wonten sing asal 10 juz, wonten sing asal 7 juz, asal 15 juz. Tapi yang saya bacaan ini buatan dikoreksi terus alif kami mim zalikal kita bulan la la la la maksudnya niku bacaane dereng kudune sak derenge menghafalkan bacaane kudu jelas rumiyin bacaane kudu bener rumiyin kudu tahsin rumiyin baru terjadi tindakan tahsin paham apa mboten Bu Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal nyuruh sewu di zaman kadosnya dan sistem yang sponsor neng Bapak Sinten Pak Amir Pak Wahab jenengan eh, saking bahayanya zaman mungkin dia pondok pesantren. Jadi saya bu Pondok pesantren itu bahasa Arabnya mahad. Napa Bu? Mahad. Monggo. Mahad. bukan mahad. Mahad. Napa Bu? Mahad. Mahad itu napa? Diambil diambil dari isim makan. Makanul ahli tempat perjanjian. nanggone perjanjian. Maksudnya napa wong tuwa nek nitipne nanggone kiai ne, iki kan masrahne. Masrahne yai, niki putrane kula yai. Nah, terus mangkene yai nggih, niki kula di kula jejek tengene mriki. Ngoten, paham ta mboten, Bu? Jadi satu-satunya sistem sing saged melindungi niku nggih nyem sewu pondok pesantren. Mahal nggih. Kokolannya cek tegesnya. Jadi si oh, mana? Nggih, makai, wonten modele, nggih. Mangke wonten mangke kula pandu, eh, nggih. Siap, Allahumma sholli ala Muhammad. Sistem yang paling pas, sing paling pas niku pondok pesantren lana lari, sak beling belingnya lari, nek wis bebet nanggone pondok pesantren pondok pes <laughs> nek wis bebet nanggone pondok pesantren mesti oleh barokah wis mesti oleh barokah minimal bu anak dinajekne ibu-ibu temen iki wonten TPK mboten tanggal lah sak mondo tapi balik sandale nek gak balik iki jenenge nyolong jadi gosok semarang gosok ya nek santri nakale gosok wis umum nek santri nakale kok lirik-lirikan wis umum lho kuwi anak kan santri kok ketok babat santri mati ayu dilirik mak-mak gak bahaya tabarok. Jadi nakalnya nek kados ngoten iki umum. Ternyata santri ini Bu, nakali bukan sembarang nakal. Nakali dia itu punya kebiasaan unik. Napa kebiasaannya? Ngincem santri putri. Saat Sakliane ngincem santri putri, dekne dia gue kebiasaan nyolong barang pedalaman. Jadi mana ingin kamu ini mau jogo sotek, semang sotek ya. Kayu, kayu mari mama dicotek barang perdalaman ini mau. Barang perdalaman ini mau dicotek jadi dia ini kolektor. Kolektor barang perdalaman, kolektor bantuan hukum nek kita BH. Dia ini nakalnya kados ngoten. Akhirnya apa? Nak kok ninggal salone wau kono to. Akhirnya apa Bu? Nyon sewu, pelaran ini suatu ketika ketika dia melakukan aktivitas uniknya, dia niki nyon sewu disidang oleh pengurus keamanan. Ketika disidang oleh pengurus keamanan, balik nanti niki mau tenggene kantor. Begitu ditimbali tenggene kantor, disidang oleh pengurus keamanan. Nyidangi pripun? Hei! iseng santri putri kalian juga bareng-bareng perjalanan berkol akhirnya nopo setelah direnduk ternyata semua pengurus sudah fix memutuskan lari ini dikeluarkan saking pondok mau itu Pak pondok, Pak keamanan, wis siap ketokne lari ini negara pondok. Cuman memang nek ini dalan kan, kudu disawanakan menjadi kiai rumit. Akhirnya nopo disawanakan menjadi kiai ini. Assalamualaikum kiai. Kemudian ini keamanan semuanya sampai sepakat olahraga ini dijalankan pakai pondok. Akhirnya kalau si kiai ini, walah, ngono ta? Yo, ini tak hargai keputusanmu pengurus keamanan. Yang tapi ngeten aku iki duwe janji karo wong tuane. Aku iki dikompon wong tuane, dadekno lare sing beli iki mau jadi api. Yowes jame jane sakniki tak kei hukuman ayah reiki jadi yang memberi hukuman langsung ya bayai ini. Jika hukuman apa? Santri ini tidak dihukum jika manggen nanggone nagone dalam ya ini. mau munggah pangkat. Enggak wis salah malah munggah pangkat jadi bos swasta. Nek anak kiai asli ini kan namanya Gus Negeri. Nek manggil nanggone dalem ini berarti Gus Mantan-mantan akhirnya nopo mangke nanggone dalam media ini, terus hukumannya bukan hanya itu, ya ini saja nanggone santri ini. Awakmu tak tenan. Makanya sak nakal-nakal santri, nek tapi mandene nanggone pondok pesantren, niki nyuwun sewu wis pasti oleh barokah. Karena apa bu? Wis pokoknya minimal anak ini ngajak lah. Dipilih tempat madrasah sing pas sing ngajarno tentang Islam. Sebab apa? Dari kecil bu, pendidikan karir itu dari kecil jenengan nggih misalnya anak-anak anake nanggone sekolah sing berbasis Islam kan isu TK misalnya ada TK kan isu kok diuruhin ayo anak-anak semuanya berbaring, roni